Para hadirin kaum muslimin muslimat jamaah salat maghrib di Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang pertama dan paling utama marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita sekian banyak kenikmatan, memberikan kita hidayah, taufik, sehingga di kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali hadir di majelis ilmu. Kita bisa menambah amal soleh kita sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan nikmat yang sangat besar itu nikmat diberikan umur yang panjang, diberikan yang namanya kesempatan hidup, maka hendaknya seorang hamba berusaha mengisi waktu yang masih Allah berikan kepadanya dengan al-amalu soleh. Diisi dengan amal soleh sebagai bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan nanti para hadirin yang saya muliakan tidaklah ada yang bermanfaat bagi diri kita kecuali amal soleh yang sudah kita usahakan di dunia ini. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mutafakun alaih terkait dengan orang yang dia telah meninggal dunia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, "Yatsba'ul mayyita salasatun." Bahwasanya akan mengikuti seorang mayit ketika dia dikuburkan tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ia akan ikut mengikuti dia ke alam kubur ke kuburnya. Yang pertama adalah ahluhu. Keluarga yang mengantarkan dia meninggal. Wa maluhu dan juga sebagian hartanya. Wa amaluhu. Kemudian amal solehnya. Amal yang dia telah usahakan Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faraja asnani wa yabqa wahidun." Dan akan pergi meninggalkan dia. Pergi kembali meninggalkan dia. Dua perkara. Dan akan bersama dia selama-lamanya satu perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Raja ahluhu wa maluhu." Akan kembali meninggalkan dirinya, keluarganya, dan juga hartanya dia. Keluarga yang selama ini hidup bersama dirinya, menemani hari-harinya. Ketika dia pindah ke alam kubur, maka keluarga tadi meninggalkan dia. Tidak ikut bersamanya di kubur. Begitu juga hartanya yang selama ini mungkin dia banggakan, yang selama ini dia kejar, dia kumpulkan, tidak ada manfaatnya. Harta tadi juga tidak dia bawa ke alam kuburnya Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sementara amaluhu." Sementaranya akan terus senantiasa menemani dirinya adalah amalannya. Maka hendaknya seorang muslim bersemangat untuk mengisi hari-harinya yang masih tersisa. Kesempatan hidup yang masih Allah berikan kepada dia, dia isi dengan al-amalu soleh. Dikarenakan dia yakin bahwasanya amal yang dia kerjakan, amal yang dia usahakan, itulah sebagai penentu di samping rahmatnya Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang dia telah usahakan. Sebagai contoh para hadirin, ketika mayit telah diletakkan di kuburnya kemudian dikisahkan dalam hadis yang panjang hadis dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu kisah terkait dengan perjalanan ruh menghadap Allah Subhanahu wa taala di antara kisah tadi bahwasannya nanti akan dihadapkan pada ruh seorang yang mukmin, seorang yang dia beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ruhnya orang yang bermaksiat kepada Allah. Maka di antara potongan hadis tadi adapun seorang mukmin ya, maka nanti setelah dia melalui proses ujian Kemudian yang namanya fitnah kubur, ditanya tentang man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka. Orang mukmin ini bisa menjawab. Maka dia pun orang yang selamat. Maka setelah proses tadi datanglah seorang laki-laki dengan wajah yang sangat indah, dengan pakaian yang sangat bagus, dengan wangi yang sangat semerbak. Ya. Maka orang tadi heran Man anta? Siapa Anda ini? Tiba-tiba Anda datang kepada saya ya, dengan wajah yang sangat bagus, pakaian yang sangat indah. Kemudian orang tadi mengatakan, ya, sungguhnya saya memberikan kabar gembira kepadamu. Dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka si hamba tadi, hamba minta tadi mengatakan, semoga engkau juga mendapatkan. Lantas siapa kamu ini? Maka dia mengatakan, wahai fulan, sesungguhnya aku adalah amal solehmu. Amal soleh yang kau dulu usahakan di dunia. Aku adalah amal solehmu yang akan menemanimu nanti. Dan selamanya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hamba tadi pun sangat bergembira. Dihadapkan kepadanya al-jannah wa nar. Dihadapkan surga dan neraka. Maka ketika dia menoleh kepada neraka, dia pun berlindung kepada Allah maka orang tadi mengatakan seandainya kamu tidak ya, menahan hawa nafsumu ataupun kamu bermaksiat kepada Allah, tempatmu di sana. Kemudian dia melihat ke arah yang berikutnya, maka dia pun melihat al-jannah. Namun Allah gantikan tempatmu untuk masuk ke dalam al-jannah. Maka hamba tadi pun merasa gembira dengan sebab amal soleh yang telah, telah dia usahakan. Sebaliknya para hadirin, seorang yang dia senantiasa bermaksiat kepada Allah maka ketika dia mendapat yang namanya fitnatul qabr fitnah kubur dia pun tidak bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat kemudian singkat cerita datanglah seorang yang sangat buruk rupanya seorang yang sangat bau busuk seorang yang sangat jelek penampilannya kemudian datang kepada dirinya wahai fulan siapa engkau ini orang yang sangat jelek, penampilanmu sangat jelek, kemudian sangat bau busuk, ya. Katanya orang tadi, "Wahai fulan, sesungguhnya aku adalah amal kejelekanmu ketika di dunia. Tidaklah aku mengenal engkau kecuali orang yang bersegera untuk bermaksiat kepada Allah. Sebaliknya, engkau adalah orang yang sangat lambat untuk beramal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka dia pun ditemani oleh orang tadi sampai dia masuk ke dalam neraka. Ya. Ini satu kejadian para hadirin. Bahwasanya amal soleh itu merupakan penentu kehidupan seorang hamba nanti pada hari kiamat. Dimulai dengan alam kubur. Belum lagi peristiwa yang lainnya. Seperti peristiwa pada padang mahsyar. Ketika itu digambar oleh Nabi SAW. keadaan manusia ketika telah didekatkan pada mereka dikumpulkan di sebuah padang tempat yang sangat luas. Ya, dikumpulkan manusia dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman yang jumlahnya tidak terhingga. Ya, dalam keadaan mereka hufatan, orotan, hurlan, dalam keadaan telanjang, ya, tidak berbusana, tidak memakai alas kaki, tidak pula dalam keadaan berkhitan. Maka ketika itu Allah memuliakan hamba-hamba yang dia telah mempersiapkan dirinya dengan amal soleh ketika kebanyakan manusia sebagiannya tenggelam dengan keringatnya. Ada manusia yang keringatnya sampai lehernya. Ada sebagian mereka yang keringatnya sampai dadanya. Ada sebagian yang hanya sampai lututnya dan seterusnya. Yang itu semuanya tergantung dengan amal soleh kita masing-masing. Ini kejadian yang lainnya. Bahwasanya amal soleh yang kita usahakan ini sebagai penentu kehidupan kita nanti di akhirat. Kejadian yang lainnya Dikisahkan ketika dalam keadaan peristiwa asirat masing-masing kita akan mendatangi asirat melewati sebuah jembatan, yang mana jembatan tadi digambarkan dalam hadis, yaitu seperti rambut yang dibelah tujuh. Ya. Dikatakan para ulama sarah hakikatnya seperti itu, bahwasanya nyata seperti itu. Maka manusia ketika itu ya, tergantung dengan amalnya masing-masing. Ada seorang yang dia itu melewati sirat tadi digambarkan cepat seperti kilat. Seret. Kemudian dia masuk ke dalam al-jannah. Ada orang yang berikutnya yang dia melewati sirat tadi cepatnya seperti kuda yang berlari dengan cepatnya. Ada pula yang dengan lari yang biasa. Ada pula dengan berjalan dengan santainya. Ada pula seorang yang dia melewati sirat tadi dalam keadaan kesusahan merangkak terus sampai dia masuk ke dalam al-jannah. Ada pula hamba-hamba yang dia disambar oleh galalib, kemudian tergelincir, kemudian masuk ke dalam neraka jahanam. Waliyadzubillah. Maka dari kisah-kisah ini para hadirin yang saya muliakan, ini menunjukkan bahwasannya penentu kehidupan kita adalah al-amal. Amal kita masing-masing. Seorang bisa menjawab pertanyaan kuda malaikat ketika di alam kubur, itu tergantung amal solehnya bukan semata-mata dia eh, sudah berlatih di dunia nanti di akhirat ya kamu e, di alam kubur ditanya tiga perkara hafalkan dari sekarang ya man rabbuka wa nabiyyuka wa madinuka atau sebagiannya apa dikasih yang namanya apa e, catatan kertas ini jawabannya nanti di akhirat ya bukan seperti itu tapi yang menentukan adalah al-amalus saleh Maka para hadirin yang saya muliakan, ya, Gunakan waktu kita yang masih ada untuk berbekal dengan al-amalus soleh. Karena orang-orang yang sudah mendahului kita, yang mereka sudah berpindah dari alam dunia ini, mereka semuanya menyesal. Menyesal ingin kembali ke dunia. Hatta mereka orang-orang kafir. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Qala rabirji'un la'ali a'malu soliha fima taraktu. Ini orang kafir. Dia mengatakan, wahai Robku, kembalikanlah saya ke dunia supaya saya bisa beramal soleh. Fima tuh Yang dulu ketika saya di dunia saya tinggalkan amal soleh tadi. Ya. Maka kesempatan emas para hadirin ketika kita masih di dunia ini, ya. di negeri yang kita bisa masih mempersiapkan amal soleh. Sebelum kita berpindah ke negeri yang berikutnya dan berikutnya maka kesempatan emas ini hendaknya kita isi dan kita syukuri untuk diisi dengan amal soleh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para hadirin yang saya muliakan di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan dari pembahasan kita terkait dengan al-imanu bil yaumil akhir. Yang ini nanti juga akan mengandung sekian banyak rentetan-rentetan, kejadian-kejadian setelah kematian. Ya. Disebutkan oleh Syekh Soleh bin Fauzan Al-Fauzan ketika membahas terkait prinsip akidah ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya ahlu sunnah mengimani al-imanu bil yomil akhir mereka mengimani adanya hari akhir apa maknanya makna dari al-imanu bil yomil akhir yakni atas diku bi kulli ma yakunu ba'dal mauti mimma akhbarallahu bihi wa rasuluhu min adabil qabr wa naimihi wal ba'si minal kubur wal hasri wal wal hisabi wa waznil a'mali wa ita'is suhufi bil yamini aw bis shimal was sirati wal jannati wan nar wal istidadu lidzalika bil amali salihah wa tarkil a'mal as-sayyi'ah wa taubatin minha makna dari seorang mengatakan saya beriman kepada hari akhir maknanya adalah seorang hamba membenarkan seluruh apa yang akan terjadi setelah kematian makna dari al-iman bil yaumil akhir adalah seorang hamba membenarkan seluruh kejadian yang akan terjadi setelah kematian dari apa-apa yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti adanya adab kubur, adanya nikmat kubur, adanya al-ba'ats kebangkitan dari alam kubur, adanya al-hasyr yaitu dikumpulkan seluruh manusia, adanya hisab dihitung seluruh amal-amal manusia, wasnil a'mal ditimbang amalan-amalan manusia wa itai suhuf dan diberikan suhuf lembaran catatan amal kita masing-masing bil yamini au entah diberikan dari arah kanannya atau dari arah kirinya adanya sirat dan juga adanya jannah wan nar serta seorang tadi mempersiapkan untuk perkara yang besar ini dengan amal-amal soleh dan meninggalkan amal-amal yang jelek serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah taala di kesempatan yang mulia ini akan kita rincikan terkait dengan al-imanu bil yaumil akhir. Itu iman kepada hari akhir. <clears throat> Dikatakan eh, oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah disebutkan di sini yaitu yaumul akhir hari akhir beliau mengatakan dalam risalah beliau yang berjudul Lutbah fil Akidah yaitu yaumul kiamah alladhi yub'atsun nasu fihi lil hisab wal Jasa. makna yaumul akhir adalah hari kiamat adalah hari kiamat. Yang mana manusia akan dibangkitkan. Ya. Manusia akan dibangkitkan untuk melalui proses hisab dan juga mendapatkan balasan dari amalannya. Ini disebut yomil akhir. Itu hari kiamat. Wasumiya bidzalika li'annahu la yawma ba'dahu. Disebut dengan Yomul akhir ini dikarenakan tidak ada hari setelah itu lagi. Ya. Dikatakan sebagai yomul akhir dikarenakan tidak ada hari setelah hari itu. Maksudnya kehidupan dunia sudah berakhir seluruhnya. Tidak ada kehidupan dunia lagi. Ya. Haythu yastakiru ahlul jannah fi manazilihim wa ahlin nar fi manazilihim. Ketika ahlul jannah menuduk surga mereka telah tinggal menetap di tempat-tempat mereka. Begitu juga ahlun nar, mereka tinggal di tempat-tempat mereka. Ya. Ini disebut yang namanya yamul akhir. Dikarenakan tidak ada hari setelah hari tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, eh, sebelum kita membahas lebih panjang, ya, mungkin kita perlu sebutkan eh, nama-nama lain terkait dengan yamul akhir. Ya. Dikarenakan dalam Al-Quran disebutkan sekian banyak nama, ya, dari nama-nama hari kiamat. Setidaknya di sini <clears throat> kita sebutkan ada sekitar 19 19 ya, nama lain dari hari kiamat yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. <clears throat> Di antaranya disebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke-59. Ya. Di antara nama-nama dari nama lain hari kiamat itu ada 19 nama. Ya. Di antaranya adalah disebut as-sa'ah. As-sa'ah. Ya. Disebut sebagai as-sa'ah. Disebutkan dalam surat Ghafir ayat yang ke 59. <clears throat> Allah berfirman, "Inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha." walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Sesungguhnya yang namanya as-saah yaitu nama lain dari hari kiamat, la'atiyatun, itu pasti akan terjadi, pasti akan datang, ya. La raiba fiha. Tidak ada uh, keraguan padanya. Walakinna aktsaron nasi la yu'minun. Tapi kebanyakan manusia mereka tidak meyakini tidak mengimani tentang adanya hari akhir, ya, yaitu as Ini satu nama. Nama yang lainnya dari nama-nama hari akhir yaitu disebut sebagai yomul baksi, yomul baksi, Yaitu hari berbangkit, ya. Dikatakan sebagai yomul baksi dikarenakan manusia ketika itu dibangkitkan dari kuburnya ya. Kemudian setelah itu ditegakkan pada nufkhatan saniyah pada tiupan sakala yang kedua kemudian ya hancur seluruh alam semesta ataupun tiupan yang kedua dibangkitkan seluruh manusia adapun tiupan yang pertama hancur seluruh alam semesta terjadi yang namanya hari kiamat ketika itu pula ditiupkan tiupan yang kedua kemudian seluruh manusia bangkit dari alam kuburnya. Ya. Ini dikatakan sebagai yomul Ba'fi. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Rum, ayat yang ke-56. Ya. Ar-Rum ayat 56. Allah berfirman, Laqad labistum fi kitabillah ila yaumil ba'si. Fahadha yaumul ba'si walakinna kuntum la ta'lamun. Ta yang artinya sungguh kalian telah berdiam. Qad labistum. Sungguh kalian telah berdiam. Maksudnya kalian berdiam di kubur-kubur kalian, di alam kubur kalian, nah, ya. Ini menurut ketetapan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada hari berbangkit, ya. Fahada yaumul ba'tsi. Ini syahidnya. Maka inilah yang namanya hari berbangkit, ya tetapi kamu tidak mengetahuinya ya ini nama lain dari nama hari kiamat yang pertama disebut sebagai asaah kemudian disebut pula sebagai apa yaumul ba'si kemudian yang ketiga dari nama-nama hari akhir disebut sebagai yaumuddin ya itu hari pembalasan ya yaumuddin sebagai apa hari pembalasan maksudnya ketika itu akan dibalas ya seluruh amal-amal yang dilakukan oleh hamba ya kejelekan dibalas dengan kejelekan ya kebaikan akan dibalas dengan kebaikan yang lebih besar daripada itu disebutkan dalam surah Al-Fatihah ya yang sering kita baca bagaimana bunyinya para hadirin bagaimana bunyinya Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Maliki Yaumiddin Dialah Allah ya raja pada hari pembalasan ya. disebut sebagai yaumuddin ya, yaitu hari pembalasan ini yang ketiga kemudian yang keempat diantara nama-nama dari nama hari akhir ya. mungkin para jamaah ada yang bertanya buat apa mengetahui nama-nama ini ya supaya seorang hamba mengetahui hikmah di balik Allah Subhanahu wa taala memberikan nama-nama ini ini yang semuanya untuk mencangkup ya, untuk saling menyempurnakan dan menerangkan di balik ya nama-nama tersebut. Contoh disebutkan Yomul Ba'si maksudnya adalah ketika itu dibangkitkan seluruh manusia dari alam kuburnya. Dikatakan sebagai Yaumuddin, yaitu hari pembalasan dikarenakan akan dibalas seluruh amal-amal perbuatan seorang hamba ya, pada hari itu. Disebut juga sebagai Yomul Hasroh. Disebut sebagai Yomul Hasroh yang maknanya yaitu hari penyesalan ya. hari kiamat disebut sebagai Yomul hasroh dikarenakan pada hari itu kebanyakan manusia menyesal atas apa yang telah dia perbuat di dunia ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat yang ke-39 ya. surat Maryam ayat yang ke-39 Allah berfirman wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amr wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun ya kata Allah Subhanahu wa taala dan berilah mereka peringatan tentang yang namanya yaumal hasrah yaitu hari penyesalan berikan kepada mereka peringatan tentang yaumul hasrah tentang hari penyesalan kapan itu ya idzqudiyal amru yaitu pada hari ketika diputuskan perkara-perkara manusia ya wahum fi ghaflatin sementara mereka dalam keadaan lalai ya wahum la yu'minun dan mereka tidak beriman dengan hari tersebut ya ini kebanyakan manusia mereka tidak mengimani tidak pula mereka apa mentadaburi ya bahkan mereka lalai dari yang namanya hari yang besar ini hari yang sangat mengerikan ini di antara nama yaumul akhir. Yang keberapa ini para hadirin? Yang berapa? Baik. <clears throat> Kemudian yang kelima dari nama-nama yaumul akhir hari kiamat adalah ad-darul akhirah. Ad-darul akhirah yaitu hari akhirat ya, atau negeri akhirat. Ad-darul akhirah. Dikatakan sebagai darul akhirah itu negeri akhirat dikarenakan negeri tersebut adalah negeri yang terakhir, sudah tidak ada negeri setelahnya. Ya. Sebagaimana eh, rentetan kehidupan manusia itu dari tidak ada. Ya. Lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana ataupun sebelumnya ya manusia itu dalam keadaan tidak disebut sama sekali. Ya. Dulu tidak ada, tidak disebut nama-nama kita. Memang belum ada. Ya. Kemudian setelah itu berada di alam yang namanya alam rahim. Ya. Setelah alam rahim kemudian melewati, kemudian lahir ke dunia, dia berada di alam dunia. Seperti kita sekarang ini. Kemudian setelah itu berpindah kepada alam barzah, alam kubur kemudian dari alam kubur tadi pindah ke alam akhirat, negeri yang terakhir, ya. Itu disebut sebagai ad-darul akhirah, negeri akhirat. Ini disebutkan dalam Al-Qur'an <clears throat> dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-64 ya. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Allah sebutkan di sana wa inna darul akhirata lahiyal hayawan laukanu ya'lamun ya. Yang artinya dan sesungguhnya Negeri akhirat itu adalah kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hayawan. Kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Laukanu ya'lamun. Seandainya mereka manusia mengetahuinya. Ya. Kenapa dikatakan sebagai kehidupan hakiki? Dikarenakan kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Adapun kehidupan dunia ini disebut sebagai yaumul fana ataupun sesuatu yang fana ya, yang akan hilang ia akan berpindah, yang akan habis. Sementara yang namanya hari akhirat, ya, negeri akhirat adalah negeri yang sebenarnya. Ya, kampung halaman yang sebenarnya. Kemudian yang keenam <clears throat> dari nama-nama e, yaumul akhir disebut juga sebagai yaumut tanad. Yaumut tanad, ya. Yaitu hari tatkala manusia saling memanggil Tatkala manusia apa? Saling memanggil. Ya. Keadaan manusia ketika itu ya. akan sendiri-sendiri. Ya. Mereka sangat mengkhawatirkan diri mereka sendiri-sendiri. Ya. Tidak ada yang namanya hubungan ketika itu di akhirat. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, Yauma firul marumin ahi Pada hari ketika seorang hamba itu lari dari saudaranya wa ummihi wa abi. Dia pura lari dari apa? Ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa banih. Dia lari dari istri dan anaknya. Likulli mri'in yawma idzin sya'nu yuhni. Dikarenakan pada hari itu ya, masing-masing hamba, masing-masing jiwa, mereka sibuk ya dengan urusannya masing-masing. Namun di sana ada yang namanya yaumut tanad ya. Itu hari ketika mereka apa? saling memanggil. Ya. Disebutkan dalam Al-Quran, <clears throat> dalam surat Ghafir, ayat yang ke-32. Ya. Allah berfirman, Wa ya qawmi, inni akhafu alaikum yaumat tanad. Wahai kaumku, sesungguhnya aku khawatir atas kalian ya pada yaumut tanad itu pada hari yang saling memanggil, meminta pertolongan namun tidak bisa ya seorang pun untuk bisa memberikan pertolongan ya. Ini e, nama yang ke enam. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh. ya. Mudah-mudahan waktunya cukup Pak ya. ya. Karena masih enam padahal jumlahnya ada sekitar sembilan belas Pak. Ya, mudah-mudahan cukup. Kemudian yang ketujuh yaitu disebut Darul koror. ya. Darul koror yaitu tempat kembali ya tempat untuk hidup selama-lamanya. Ya. Tempat dia apa? E, dia berdiam di situ. Namanya koror. Ya. Sebagai darul koror. Allah sebutkan dalam Al-Quran, <clears throat> dalam surat Ghafir pula, ayat yang ke-39. Surat Ghafir ayat yang ke-39. Allah berfirman, Ya qawmi innama hadihil hayatu dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qaror ya. kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan salah satu nabinya wahai kaumku ya, hanya saja kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang penuh dengan kesenangan yang sementara ya. mata kesenangan yang sifatnya sementara wa innal akhirah dan sungguhnya yang namanya akhirat adalah darul koror yaitu tempat negeri kembali selama-lamanya. Ya. Adapun dunia sifatnya fana. Bahkan disebutkan dalam hadis, ya, tidaklah dunia itu seperti dibandingkan akhirat. Itu seperti seorang yang dia melewati sebuah tempat, ya. kemudian dia beristirahat di bawah pohon, ya. tahta syajaratin fatarokaha. Kemudian dia pun meninggalkan lagi, meninggalkan pohon tersebut. Ini kehidupan dunia. Ya, kehidupan yang sifatnya hanya sementara melintasi ya dari kehidupan yang panjang. Kemudian yang kedelapan <clears throat> yaitu disebut sebagai Yomul fasl. Yomul ya. fasl yaitu hari pemisah. Ya. pemisah antara orang-orang yang baik dengan orang-orang yang jelek. Pemisah antara ahlul jannah dengan ahlul nar. Baik. Ini Yomul fasl disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ya, As-Saffat ayat yang ke-21 ya. As-Saffat ayat 21. Allah berfirman, "Hadza yaumul fasli alladzi kuntum bihi tukadzibun." Inilah yang namanya hari pemisahan yang dahulu kamu dustakan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah hari pemisahan ya, yang dulu kalian apa? dustakan disebut sebagai yaumul fasl, ya, hari pemisah. Kemudian yang kesembilan disebut sebagai yaumul jamaah, sebagai hari dikumpulkan seluruh manusia. Ya, dikumpulkan seluruh manusia. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat asy ya, ayat yang ketujuh. Surat asy ayat yang ketujuh. Allah berfirman, "Wa tungdir wa yaumal jam'i la raiba fi Ya. Dan berilah peringatan kepada mereka tentang yang namanya yaumal jam'i, yaitu hari dikumpulkan seluruh manusia. Ya. Yang tidak ada keraguan padanya. Ya. Ini ya, nama lain dari yaumul akhir disebut sebagai yaumul jam'i. Sebagaimana tadi kita sebutkan di awal terkait dengan hadis ya yang menyebutkan bahwasanya nanti pada hari kiamat dikumpulkan yuhsyarun nas ya yaumal qiyamah hufatan uratan hurlan dikumpulkan seluruh manusia dalam keadaan hufatan ya, tidak beralas kaki ya kemudian hurlan eh, tidak berpakaian tidak berbusana tidak berkhitan tidak pula apa e, mereka beralas kaki ya telanjang dada dan seterusnya kemudian yang berikutnya yang ke-10 disebut sebagai yaumul hisab ya yaitu hari perhitungan ya Hari di mana ketika itu dihitung seluruh amal-amal manusia. Dihisab seluruh amal manusia. Yang dikatakan oleh Soleh eh, Al-Fauzan Hafidahullah. Yang mana ketika itu akan diberikan suhuf lembaran amal soleh atau lembaran amal-amal kita entah dari sebelah kanan atau dari sebelah kiri ataupun dari min wara'i dari balik punggungnya ini semuanya tergantung dengan amalan kita masing-masing. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Sod ayat yang ke-53. Surat Sod ayat yang ke-53. Allah berfirman, Hada ma tu'aduna liyawmil hisab." Inilah apa yang dijanjikan kepadamu ya pada hari perhitungan ya. Pada hari perhitungan dihitung ya. Tidak ada satupun yang namanya amal yang akan luput dari hitungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin yang namanya manusia dia menyangka ketika dia berbuat maksiat kepada Allah, ya, dia pun akan apa? Akan mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang tahu, gak ada yang melihat. Insya Allah gak ada yang mengetahui saya berbuat dosa. Ya. Tapi dia tidak meyakini nanti pada hari kiamat ada yang namanya apa? Yaumul hisab. Yang tidak ada satupun ya amal kecuali pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faman ya'mal mithqala dzaratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzaratin syarran yarah. Barang siapa yang dia beramal kejelekan walaupun seberat biji sawi akan melihatnya. Sebaiknya barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun seberat biji sawi ya, pasti dia akan melihatnya pula. Maka bagi orang-orang yang dia beramal soleh bersendirian, dia bersedekah tidak ada yang tahu, dia beribadah di malam hari ketika manusia sedang terlelap tidur, jangan khawatir. Jangan pengin untuk disaksikan orang. Kenapa? Allah Maha melihat. Nanti pada hari kiamat akan diperlihatkan amalan kita. Jangan khawatir semisal saya ngamal kok nggak ada yang melihat ya. Nanti saya tidak diakui saya beramal. Ya. Semisal dia ingin berinfak semisal. Oh ini kok nggak ada ketua panitianya mana ini? Ya saya pengen ngasih langsung ke ketua panitianya semisal. Biar saya langsung dikenal. Atau satu lagi, ya ketika, ketika dia baca Al-Qur'an semisalnya, pengennya apa? Didengar oleh orang, ya. Apakah dia tidak meyakini bahwasanya nanti pada hari kiamat masing-masing kita akan melihat seluruh amal-amal kita, entah amal yang jeleknya ataupun amal kebaikannya, ya. Tadi Allah katakan "Famayyamal amal mithqala dzarratin khairan yarah ya'mal mithqala dzarratin Kalau kebaikan pasti dia akan melihatnya. Begitu juga yang namanya kejelekan. Disebut sebagai yaumul hisab. <clears throat> Nama yang lainnya disebut juga sebagai yaumul wa'id, sebagai hari yang dijanjikan. Ya, ini yang namanya kebahagiaan seorang yang beriman. Dia mengimani perkara yang gaib, ya. Dia yakin bahwasanya nanti pada hari kiamat akan dibalas seluruh amal. Dia yakin bahwasanya nanti pada hari kiamat ada yang namanya al-jannah wan nar dan seluruh kejadian yang telah Allah beritakan dan pula dikhabarkan oleh nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yakin, ya. Maka dia ketika nanti pada hari kiamat ya akan mendapatkan yang namanya janji-janji Allah. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Qaf ayat yang ke-20. Ya, surat Qaf ayat yang ke-20. Wa nufikha fis sur dzalikal yaumul wa'id. Dan ketika itu ditiuplah sangkakala. Ditiup sangkakala untuk yang kedua kalinya. Dzalikal yaumul wa'id. Pada hari itu maka hari yang telah Allah janjikan. Ya, maka seorang mukmin di antara sifat mereka mereka beriman dengan adanya apa? perkara yang gaib. Ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua belas <clears throat> disebut sebagai yaumul khulud yaitu hari yang kekal ya. Kenapa dikatakan hari yang kekal? Dikarenakan pada hari kiamat ya. Kekal seluruh kehidupan manusia ya. Manusia kekal selama-lamanya. Disebutkan dalam hadis ketika itu bahwasanya nanti ketika ahlul jannah yadkhulunal jannah ahlun nar yadkhulunan nar ketika ahlul jannah sudah masuk ke dalam al jannah kemudian nar juga masuk ke dalam annar maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk disembelih yang namanya al-maut yang diserupakan dengan kambing kibas ya diperlihatkan kepada ahlul jannah wa ahlul jannah ini al-maut kemudian disembelih ketika itu sudah tidak ada lagi yang namanya kematian maka mereka pun bergembira karena mereka kekal dalam al-jannah sebaliknya kepada annar diperlihatkan al-maut kepada mereka diserupakan dengan kambing tadi kibas tadi, kemudian disembelih al-maut tadi, maka mereka pun semakin bertambah kesengsaraannya karena sudah tidak ada lagi yang namanya apa? kematian. Maka ketika itu disebut sebagai yaumul khulud, itu pada hari kekekalan ya. Ini beberapa nama-nama terkait dengan yaumul akhir. Insyaallah masih tersisa sekitar tujuh nama dari nama yaumul akhir yang mudah-mudahan dari apa yang kita sampaikan ini memberikan uh, eh, faidah sekaligus teguran untuk kita semuanya supaya bersemangat ya, memanfaatkan waktu yang ada, mempersiapkan bekal amal soleh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak salahnya semua maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.